dengan perbuatan ucapan maupun iktiqad maksudnya begini bahwasanya segala perkara-perkara akidah ataukah yang berkaitan dengan eh, amalan seperti ibadah ataupun ucapan yang disandarkan yang dilakukan atas nama ibadah ataupun atas nama dinul Islam namun tidak ada dalilnya maka ini termasuk perbuatan bid'ah. Contohnya yang berkaitan dengan perbuatan. Contohnya apabila seorang melakukan sholat misalnya sholat subuh lima rakaat misalnya. Atau sebagaimana yang pernah terjadi seorang alim melihat seorang yang melakukan sholat subuh, sholat sunnah subuh lebih dari dua rakaat. Melakukan sholat sunnah subuh lebih dari dua rakaat. Ini berkaitan dengan perbuatan. Atau berkaitan dengan ucapan seperti zikir-zikir yang tidak ada dalilnya dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ataupun kaifiatnya, keifiat melaksanakan zikir. Apabila berkaitan dengan keifiat maka kaitannya ini dengan perbuatan. Seperti zikir dengan cara berjamaah. Zikir dengan cara berjamaah walaupun isi daripada zikirnya tersebut ada dalilnya, namun apabila pelaksanaannya tidak ada landasannya dari Quran dan Sunnah, maka kita katakan kaifiatnya yang bid'ah. Namun e, isi ataupun zikir yang diucapkan itu ada landasan dari dari syar'i. Jadi bisa jadi e, di dalam satu pelaksanaan ibadah tidak seluruhnya total dikatakan bid'ah, namun ada beberapa unsur dalam ibadah tersebut dikatakan bid'ah, tidak seluruhnya. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Atau bisa jadi zikir dalam melaksanakan zikir ini ucapan dan pelaksanaannya bid'ah. Ya seperti Eh, zikir-zikir yang dilakukan oleh orang-orang tarekat misalnya, ya, zikir mengucapkan Allah Allah misalnya, ya, mengucapkan Allah Allah sekian puluh ribu kali, ataupun ucapan la ilaha la ilaha la ilaha la ilaha uh, apa ucapan illallah illallah illallah ini merupakan zikir yang biasa juga disebut-sebut oleh orang-orang tarekat illallah, illallah, illallah sekian puluh ribu kali. Atau zikir dengan ucapan hu, hu dari kalimat huwa. Ya, la ilaha illa hu. Sebagaimana yang terkandung dalam Al-Quran, la ilaha illa huwa maksudnya. Tidak ada ilah yang disembah kecuali hanya dia. Makanya mereka hanya berzikir dengan kalimat dia, dia, yaitu hu, hu, hu. Nah, ucapan ataupun zikir seperti ini tidak ada landasan dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka kita katakan ucapan ini ucapan yang bid'ah karena kaitannya dengan zikir sementara zikir itu merupakan ibadah dan kita ketahui bahwasanya e, definisi daripada bid'ah itu sendiri yaitu yang disandarkan kepada agama dan dilakukan dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita lihat mereka yang melakukan hal ini, tentunya niat mereka yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala atau untuk mensucikan jiwa mereka katanya. Maka diucapkanlah kalimat-kalimat zikir yang tidak ada landasan dari Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu dari kalimat la ilaha illallah kemudian disingkat lagi menjadi illallah kemudian disingkat lagi menjadi hu eh, Allah kemudian disingkat lagi menjadi hu. Jadi ada beberapa tingkatan zikir yang mereka lakukan. Semakin singkat zikir yang mereka ucapkan, maka eh, itu menunjukkan tingkatan mereka itu lebih tinggi dibandingkan yang lainnya. Dengan artian mereka yang berzikir illallah itu lebih tinggi tingkatannya dibandingkan kali mereka yang berzikir dengan kalimat la ilaha illallah. Mereka yang mengatakan yang berzikir dengan Allah ya lebih tinggi tingkatannya dibandingkan mereka yang berzikir dengan illallah. Demikian seterusnya. Kenapa mereka tidak berzikir dengan la ilaha, la ilaha? Hanya dengan ujungnya illallahu, illallahu. Kenapa? Karena alasan mereka kalau mereka berzikir dengan kalimat dimulai dari la ilaha, takut mereka meninggal ketika mengucapkan illa, la ilaha kemudian meninggal. Karena tidak ada Tuhan sampai di situ ya makanya mereka ambil ujungnya saja illallah illallah tidak berani mengucapkan la ilahanya khawatir apabila dia sampai pada kalimat illa la ilaha meninggal maka dia jatuh pada kekafiran karena artinya tidak ada Tuhan demikian menurut mereka namun ini semua merupakan zikir-zikir yang yang tidak ada landasannya dari Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengenai ucapan ada juga mengenai e, kaifiatnya, seperti jumlahnya, ya, jumlahnya, jumlahnya ini biasanya ribuan jumlahnya. Makanya mereka butuh e, alat pengira yang apa namanya, yang yang yang bisa mereka buat untuk untuk mengira sekian ribu kali. Ataupun juga para ikhwah e, berkaitan dengan juga masih berkaitan dengan kaifiat yaitu memperhatikan mengkonsentrasikan kalimat la ilaha illallah ini ya yaitu la ilaha la ilaha itu diambil dari dari hati katanya la ilaha dikeluarkan dari hati kemudian lempar ke kanan ya lempar ke kanan illallah hu itu harus sampai kepada titik semula jadi dia ada segitiga jadi menurut orang-orang tarekat zikir segitiga ini itu ada maknanya. Jadi diambil dari hati la ilaha Uh, Makanya kita lihat uh, orang yang berzikir itu goyang-goyangnya. Nah, jadi ada ada maknanya jangan dikira itu karena adat saja. Makanya kalau kita lihat dari sisi eh, keyakinan orang tarekat, mereka yang zikir la ilah illallah itu bid'ah menurut mereka. Kenapa? Karena nggak ada maknanya begini-begini. Nah, jadi kalimat apa namanya goyang-goyang seperti itu itu ada ada maknanya, jangan dikira nggak ada maknanya. Makanya aliran tarekat sendiri itu macam-macam goyangnya. Menurut keyakinan mereka masing-masing. Makanya ada yang segitiga, ada yang la ilah. Nah, kan? Coba anda lihat ada yang ke kiri ke kiri, ada yang ke kanan kanan, ada yang tunduk-tunduk atas bawah, itu jangan dikira nggak ada maknanya. Itu semua ada maknanya Nah, makanya kalau mereka yang tidak memahami, masa sih kalau goyang-goyang, memang kalau goyang-goyang kepala bid'ah kan begitu. Ya memang kalau kita goyang-goyang kepala saja nggak ada yang bid'ah. Kalau masalah goyang-goyang kepala seperti kakak tua juga goyang-goyang kepalanya, apa dikatakan kakak tua itu bid'ah? Namun ketika goyang-goyang kepala memiliki makna, memiliki keyakinan tersendiri dengan goyang-goyang ini, ya, maka e, dan tidak ada dalilnya, maka ini jatuh pada bid'ah. Sama seperti ketika seorang yang sholat menggerak-gerakkan jari. Seandainya tidak ada dalilnya, ini bisa jatuh pada bid'ah. Seandainya tidak ada dalil, ini bisa jatuh pada bid'ah. Makanya kalau antum duduk di antara dua sujud kemudian goyang-goyang di pelantung, misalnya, bukan karena sawan ya, bukan karena sawan, tapi karena memang e, eh, ada memiliki keyakinan tersendiri, itu jatuh pada bid'ah. Ketika seorang mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, ya, ya bisa saja orang dia buka seperti ini karena ada nyamuk, assalamualaikum kan begitu. Tapi itu kan karena ada nyamuknya. Tapi ketika orang melakukan ini, membuka tangan kanannya, assalamualaikum warahmatullah, dan ketika menghadap kiri tidak membuka, itu ada maknanya. Ya, bukan hanya sekedar buka-bukaan saja memiliki makna tertentu yaitu membukakan pintu surga dan pintu neraka oh, nah karena dibarengi keyakinan seperti inilah dia jatuh pada bid'ah makanya malai samin malai barang siapa yang beramal yang tidak termasuk yang tidak ada dalilnya dari syariat ya ma ini kalimatnya umum baik itu berkaitan dengan keyakinan ataupun perbuatan ataupun uh, ucapan. Nah begitu. Kalau seandainya seorang habis sholat kemudian dia uh, bangkit berdiri kemudian duduk lagi. Habis sholat assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kemudian dia berdiri kemudian duduk lagi. Ya, ini kan satu perbuatan ya, ini satu perbuatan. Ya kalau seandainya dia lakukan karena kesemutan misalnya. Ya sudah menahan kesemutan setelah imam salam dia pun baru bisa bergerak leluasa kan begitu. Dia berdiri ya menghilangkan kesemutannya kemudian dia duduk. Ini tidak dikatakan bid'ah. Karena apa? Ya dia lakukan itu tidak disandarkan kepada masalah agama. Tapi ketika seorang meyakini sunnahnya Rasulullah, sunnahnya apabila setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka disunahkan berdiri kemudian duduk lagi. Kalau tidak ada dalilnya, maka hal ini jatuh pada bid'ah. Demikian para ikhwatudin rahimanallah wa iyyakum. Atau memang ada dasarnya, namun penempatannya kurang tepat. Seperti yang kita lihat e, berjabat tangan setelah selesai sholat. Ya, ya kita memang dianjurkan untuk berjabat tangan e, ketika bertemu dengan ikhwan kita dengan saudara kita kata Rasulullah Apabila dua orang saudara sedang bertemu kemudian dia berjabat tangan, maka berjatuhanlah dosanya sebagaimana gugurnya daun-daun yang kering. Kan begitu. Namun para ikhwah eh, ini penempatannya itu mutlak. Artinya kapan saja antum bertemu, kapan saja antum bertemu maka eh, ya silakan berjabat tangan. Tidak dikaitkan dengan ibadah tertentu. Ya, tidak dikaitkan dengan ibadah tertentu. Jadi kalau kita kaitkan dengan ibadah tertentu seperti sehabis sholat, sehabis dzikir selalu berjabat tangan, selalu berjabat tangan. Padahal sebelumnya juga dia sudah bertemu di situnya ngobrolnya. Ya. E, apa namanya? Kemudian dia sholat, kemudian dia berjabat tangan, berjabat tangan. Nah, masalahnya ini, ya, dia menjadi bid'ah walaupun asalnya itu ada dalam syariat namun karena syariat itu mengumumkan umum sifatnya, kemudian dikhususkan setiap kali habis sholat, maka ini jatuh pada perbuatan bid'ah. Karena Rasulullah tidak pernah melakukannya. Mungkin pada awalnya, ya, mungkin pada awalnya kebiasaan ini muncul ya karena tadinya mungkin sulit bertemu bertemu ketika sholat berkumpul maka setelah sholat baru mereka bertemu kemudian berjabat tangan itu kan bisa ya ya masing-masing begitu sampai sholat mereka sudah berdiri di saf kemudian setelah sholat setelah sunnah kan ataupun setelah sholat zikir mereka bertemu ya berjabat tangan itu nggak ada masalah nah, karena ini jadikan suatu kebiasaan dan tidak boleh ditinggalkan maka dia jadi bid'ah nah, begitu jadi bukan berjabat tangannya karena berjabat tangan itu ada di dalam syariat. Namun apa? Penempatannya. Nah, begitu. Makanya kalau dikatakan, masa sih berjabat tangan itu bid'ah? Ya pada dasarnya berjabat tangan tidak bid'ah, tapi dikarenakan penempatannya ya setelah selesai sholat itu dianggap menjadi sunnah, dianggap menjadi ibadah, maka itulah jadi bid'ah. Mengapa? Karena memang tidak ada landasannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sekarang itu supaya lebih merata salamnya, ya, supaya salamnya menjadi merata, biasanya pakai mutar biasanya. Ini pakai cara yang baru, muter Jadi yang sudah salam diri di ujung, terus begitu sampai semua terkena merata. Kan begitu? Nah, demikian para ikhwatiddin azallahu wa iyyakum. Ini yang disebut nanti akan kita pelajari dengan bid'ah idofi. Artinya asalnya ada dalam syariat namun penempatannya keliru. Ya. Nah, kemudian dibarengi lagi dengan ucapan Allahumma apa? Sallallahu. Ah? Iya, dia dibarengi dengan ucapan-ucapan salawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli sallim dan begitu. Nah, ini juga uh, apa namanya? ucapan salawat yang tidak ada yang tidak pas penempatannya. Yang tidak pas penempatannya. Oleh karena itu para ikhafidin azallahu wa iyyakum walaupun pada asalnya salawat itu memang ada syar'inya ya bahkan orang yang berhak mendapat syafaat yaitu mereka yang senantiasa berselawat kepada Rasulullah SAW namun tidak dikaitkan dengan ketika bersalam kan begitu makanya kalau dan ucapan uh, salawat ini khusus untuk salaman setelah sholat nah begitu pula ya khusus untuk salaman setelah sholat tapi kalau salaman bertemu dengan e, teman, berjabat tangan, ini nggak ada ucapan salawat. Jadi ada pengkhususan-pengkhususan. Memang kalau seandainya mereka konsisten dengan ini, tentunya ketika bertemu di jalan juga harus mengucapkan salawat. Namun tidak, ini khusus setelah sholat. Nah demikian para ikhwatidin azallahu wa iyyakum. Jadi pada dasarnya itu ada sunnahnya, namun penempatannya, penempatannya, pengkaitannya, pengkhususannya tidak ada dalil dari Quran dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah demikian para ekafidin azallahu wa Atau berkaitan dengan akidah ya ini seperti uh, apa namanya keyakinan Allah itu berada di mana-mana kan begitu jauh tidak berjarak dekat tidak bersentuh atau wahdatul wujud aku adalah Allah Allah adalah aku tidaklah anjing dan babi kecuali Allah ini merupakan kalimat kufur Allah itu apa namanya menyatu di semua benda menyatu di semua benda ini juga dikatakan uh, apa namanya uh, ikhtikat berkaitan dengan keyakinan keyakinan yang tidak ada landasan dari Quran dan Sunnah Rasulullah SAW maka ini dikatakan akidah yang bidai nah, begitu kalau ini kan sudah masalah zat Allah ada juga yang kurang dari itu levelnya rendah dari itu juga berkaitan dengan etikat yaitu yang meyakini bahwasanya wali seorang wali lebih tinggi derajatnya dibandingkan seorang nabi. Berdalilkan dengan kisah uh, kisah Nabi Musa dengan Khidir pada akhir surat Al-Kahfi. Waktu itu uh, ketika Khidir berjalan dengan Nabi Musa, pantala hatta idalat ya ghulaman fakotalah. Mereka berdua pun pergi sehingga ketika mereka bertemu dengan seorang anak kecil dibunuh oleh Khidir. Ya, dipegang kepalanya kemudian disembelih anak ini. Nabi Musa melihat apa namanya? e, tindakan Nabi Khidir ini, tindakan Khidir ini merasa resah kan begitu. Apa kata Nabi Musa? Qala aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin? Laqad ji'ta syai'an Bagaimana kamu ini? Mengapa kamu bunuh anak yang tidak ada dosanya? Kamu telah melakukan sebuah perbuatan yang mungkar. Sebuah perbuatan yang mungkar. Nabi Musa yang mendapatkan syariat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kitabnya Taurat mengetahui hukum syari tidak boleh membunuh ya tidak boleh membunuh tapi Khidir ketika oleh karena itu ketika Khidir membunuh seorang anak kecil diingkari oleh Nabi Musa karena apa? Menurut hukum syariat yang ada pada Nabi Musa. Namun kan akhirnya Allah membenarkan apa tindakan Khidir tersebut kan begitu. Ada di sini orang-orang sebagian kaum muslimin terutama orang-orang tarekat meyakini bahwasanya kalau seorang wali itu lebih mulia dibandingkan daripada seorang nabi. Mengapa? Karena ilmunya lebih tinggi Terbukti Nabi Musa nggak tahu bahwasanya Khidir itu boleh membunuh membunuh anak kecil karena ada suatu kemaslahatan. Makanya berapa banyak kita dengar di kalangan kaum muslimin mereka meyakini bahwasanya seorang wali itu memiliki uh, kekuatan tersendiri untuk mengatur alam ini. Berbeda dengan para nabi. Dan juga mereka katakan bahwasanya dari kisah Khidir ini mereka meyakini bahwasanya Eh, seorang wali itu tidak mendapat beban syar'i. Seorang wali tidak mendapat beban syar'i, makanya mereka punya tingkatan yang berupa uh, kalau sudah sampai makrifat atau apa namanya? Makrifat apa kurofat. itu? Makrifat ya. Kalau sudah sampai makrifat, mereka tidak mendapat beban syar'i. Dalilnya apa tuh Nabi Khidir? Khidir, seorang wali, tidak mendapat beban syari. Kalau seandainya, kalau seandainya dia mendapat beban syari, tentunya dia sudah dikisos. Kenapa? Karena dalam Taurat itu ada kisos. Ya. Makanya Nabi Musa di mengingkari perbuatan Khidir. Namun karena dia seorang wali, dia tidak mendapat beban syari. Nah, begitu para azza wa iyyakum. Makanya masing-masing mereka berlomba untuk mendapatkan derajat ma'rifat supaya tidak dapat beban syar'i. Nah, begitu. Dan mendapat ilmu yang lebih dibandingkan para nabi. Kalau masalah ini di, di, diajukan kepada antum, gimana antum menjawabnya? Mereka pakai dalil loh. Itu dalilnya jadi Ya kalau sekarang kalian mempelajari masalah syariat, Makanya mereka sebutkan bahwasanya syariat itu ada dua, agama itu ada dua, inti dan kulit. Yang dipelajari orang-orang syariat ini, yaitu yang dipelajari, mereka mempelajari kulit-kulit. Sementara yang dipelajari oleh orang tarekat itu sudah intinya. Makanya mereka tidak lagi mendapatkan kulit. Oleh karena itu kita lihat orang-orang eh, orang-orang tarekat seperti ini biasanya mereka tidak begitu getol sekali sholat, tapi mereka lebih getol ber zikir. Coba perhatikan. Kalau sudah zikir, satu hari, satu malam mereka tahan. Ya, satu hari satu malam mereka tahan. Tapi kalau sholat ya mereka ala kadarnya saja. Bahkan terkadang mereka nggak sholat, nggak sholat. Ya demikian. Kalau diajak belajar syariat, mereka katakan ini adalah pelajaran orang-orang yang awam. Antum itu orang awam dianggap mereka. Para ulama-ulama suci dianggap awam. Orang yang nggak awam itu adalah orang yang khosul khawas, namanya mereka disebut khawas. Jadi memiliki derajat tertentu dan syariat tertentu. Makanya mereka ketika mereka melakukan mengapa mereka tidak mendapatkan e, tidak mendapat beban syariat seperti Khidir tadi. Mengapa Khidir tidak mendapat beban syariat? Karena dia mendapatkan syariat langsung dari hatinya. Langsung dari hatinya apa yang terbetik dalam hatinya yang diberi ilham dari oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Makanya Nabi Khidir tidak terbebani oleh syariat Nabi Musa karena dia mena, mengetahui menyingkap semua rahasia-rahasia daripada syariat itu sendiri. Jadi dia bisa bertanya kepada hatinya, ini haram apa halal, boleh apa enggak, langsung dari hatinya. Karena apa? Karena hatinya yang bersih itu langsung mendapat ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu antum ketahui, ketahuilah ini merupakan sisi lain daripada pengakuan sebagai nabi. Memang nggak mengaku sebagai nabi, tapi begitulah yang dikatakan nabi. Kalau dikatakan nabi langsung dikatakan orang sesat, kan begitu? Namun keifiatnya sebenarnya sama seperti nabi. Ya Rasulullah mendapat syariat dari mana? Mendapat wahyu kan? Ada melalui langsung di di di di di, di apa diwahyukan ke dalam hati beliau. Muncullah yang namanya syariat. Nah, makanya kalau si Muhammad Saudik ini langsung dia mendeklarasikan sebagai nabi tapi sebenarnya banyak nabi-nabi di mana ini banyak nabi sebenarnya. Hanya dia tidak mengaku sebagai nabi. Kaifiat dia mendapatkan syariat itu seperti nabi. Yaitu langsung mendapat ilham dari Allah karena hatinya yang bersih dan suci sehingga apa yang diinginkan Allah untuk dirinya, apa yang dia ingin lakukan dia langsung bertanya kepada dirinya. Dan mereka pakai dalil. Istafti kalbat walau aftakan nas Hadis sahih. Minta fatwa ke dalam hatimu. Walaupun orang-orang telah memberimu fatwa. Begitu. Jadi ketika orang mengatakan ini haram, oh jangan dulu, minta fatwa ke dalam hatimu. Jadi kalau hati yang mengatakan halal, halal lah itu. Nah, begitu para ikhwafidin wa iyyakum. Ini katakan keyakinan-keyakinan yang menyimpang ya, yang tidak ada landasan dari Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Kita tidak bisa bayangkan kalau seandainya semua kaum muslimin seperti ini. Masing-masing memiliki menyatakan dirinya bersih, hatinya bersih dan masing-masing ketika melakukan sesuatu langsung berfatwa ke dalam, minta fatwa ke hatinya. Ah, halal. Haram kan begitu. Maka tidak ada lagi yang namanya agama Islam. Ya, tidak ada lagi yang namanya agama Islam. Demikian para ikhwatiddin azza wa iyyakum. Oleh karena itu, mana amila amalan, barang siapa yang beramal, mana amila amalan, barang siapa yang beramal ma laisa ma laisa minhu ma ini apa saja yang bukan ter, termasuk pada masalah ini maka yang tidak termasuk dalam masa syar'i maka dia itu dikatakan maka dia dikatakan raddun tertolak apakah perbuatan ucapan maupun ikhtiar? wa makna kaunuhu laisa minhu <clears throat> makna daripada kalimat laisa minhu ayunafiyahu yaitu yunafi artinya menafikan artinya tidak ada wala yashhadu lahu syai'un min qawaidihi al-kulliyah wa adillatihi al-ammati wa huwa musamma al-bid'ah yaitu yang tidak ada buktinya sedikit pun dari kaidah-kaidah syar'i yang yang kulli ataupun dalil-dalil yang umum maka ini dikatakan bid'ah nah, begitu para ikhwatiddin rahimani Allah wa iya. <clears throat> Artinya bagaimana? Kalau ada satu perbuatan yang dia tidak termasuk pada perbuatan umum, ada dalil yang umum, <clears throat> terkadang dalil itu ada yang khusus ya. Terkadang dalil itu ada yang ada yang umum. Apabila yang dia lakukan itu tidak termasuk dalam dalil yang umum, sementara dalil yang khusus juga tidak ada, maka ini juga maka perbuatan tersebut bisa dikategorikan kepada perbuatan bid'ah. Namun kalau ada yang umum, ya, kalau ada yang umum maka masih dibolehkan. <clears throat> Kemudian wakadzalika qauluhu, demikian juga firman sabda beliau sallallahu alaihi wasallam amalan barang siapa yang melaksanakan suatu amalan ya kota dia umum ini menunjukkan makna umum litu litangkiril amal walam yakul mana amilah kaza au kaza yaitu dikatakan umum karena kata kata amila di sini amalan dalam bentuk nakiroh dalam bentuk nakiroh bukan al amal kalau dikatakan mana amila ala amala mana amila amala barang siapa yang beramal dengan al amala itu amalan ini berarti ada amalan tertentu namun karena mana amila amalan dalam bahasa Arab kalimat kalau sudah dia dalam bentuk e, nakiroh maka maknanya yaitu umum amalan apa saja begitu amalan apa saja walam yakul man amila kada wa beliau tidak mengatakan barang siapa melakukan ini dan ini ya, barang siapa yang melakukan ini dan ini kalau dikatakan barang siapa yang melakukan ini dan ini maka dia itu bid'ah berarti bid'ah itu hanya apa terbatas pada amalan yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah saja. Ya. Kalau tidak selain dari amalan yang ditunjuk oleh Rasulullah maka tidak dikatakan bid'ah jadinya. Oleh karena itu Rasulullah di sini mengatakan mana amilah amalan. Artinya umum. al hadis aslun azim i'tamaduhu al-ulama wa syadu bihi. Ini merupakan asal yang sangat agung, artinya prinsip yang sangat agung sekali yang dipegang oleh para ulama wa asyadu bihi dan ini yang sering mereka sebarkan. qad bayyana fi ma sabaqa anna al-ahkam syar'iyyah al-khamsah la tajri majraha kulliha al-bid'ah. Sebagaimana yang telah kita jelaskan pada yang lalu bahwasanya hukum-hukum syar'i yang hukum syariat yang lima yaitu haram, e, haram makruh, wajib, sunnah dan mubah. Hukum syariat yang lima ini tidak bisa ditadbikan kepada masalah bid'ah semuanya. Ya, kemarin juga telah kita singgung bahwasanya mengapa sebagai ulama membagi bid'ah ini pada hukum yang lima ini? Karena mereka mengartikan bid'ah itu dari sisi sisi bahasa. Ini yang harus kita ketahui. Ya, kalau kita bagi bid'ah itu dari sisi bahasa, kita maknakan bid'ah itu dari sisi bahasa, maka memang bisa lima jadinya. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang haram, ada yang mubah. Ya. Kalau kita artikan bid'ah yang menurut bahasa, ya seperti perkataan Umar bin Khattab nikmah bid'ah hadhi ketika beliau mengumpulkan orang-orang sholat tarawih berjamaah, ya apa hukum sholat tarawih? Sunnah. Berarti Umar bin Khattab maksudnya di sini adalah bid'ah yang sunnah namun sekali lagi bid'ah yang beliau maksud adalah bid'ah dari sisi bahasa. Oleh karena itu, para ikhwatiddin azza wa iyyakum, kemarin telah kita jelaskan bahwasanya hukum yang lima ini tidak bisa di semua di, di ma, dikaitkan kepada bid'ah. Bal nukhrijum anha salasa. Tetapi kita keluarkan dari yang dari yang lima tadi tiga. Karena apa? Karena dikatakan e, karena adanya larangan daripada berbuat bid'ah. Ya, karena adanya larangan daripada perbuatan bid'ah man amila amal laisa ali amruna fawaradun. Barang siapa yang beramal yang tidak ada landasan dari kami, maka dia tertolak. Kalau tertolak ini nggak mungkin dikatakan wajib. Masa sih ibadah yang wajib kemudian tertolak? Dan juga mana tertolak ini tidak bisa juga dikatakan untuk ibadah yang sunnah. Barang siapa yang melakukan sholat sunnah rawatib zuhur maka dia tertolak. Gak bisa. Kenapa? Karena kalimat sunnah dengan tertolak itu jelas sangat berbeda. Seperti menyatukan antara siang dan malam. Kalau sunnah berarti dia suatu hal yang diterima. Ya. Kalau tidak sunnah berarti dikatakan bid'ah. Kan begitu? Bid'ah lawan daripada sunnah. Tidak bisa dalam satu ibadah menyatu di situ antara sunnah dan bid'ah. Tidak mungkin. Oleh karena itu, untuk masalah bid'ah ini, karena dia dikatakan oleh syariat tertolak, berarti tinggallah hanya tiga. Ya, tiga. Yang tertolak itu imma, uh, berarti tinggallah dua. Ya, yaitu tertolak mungkin dikarenakan hukumnya haram, tertolak mungkin dikarenakan hukumnya makruh. Kalau mubah bisa nggak? Bisa nggak yang mubah ini tertolak? Hah? Bisa yang mubah tertolak? Nggak bisa mubah dikatakan tertolak. Mubah itu nggak ditolak, nggak diterima. Artinya ya boleh-boleh saja. Misalnya antum makan, misalnya. Ah, antum ini makan tertolak dalam syariat. Enggak. Nah dia dikatakan antum ini makannya sunnah kan begitu tidak juga, ya. Jadi kalau mubah itu dikatakan apa? Tidak dikatakan tertolak, tidak dikatakan terima, begitu. Oleh karena itu tinggallah dua. Dikatakan tertolak, mungkin dikatakan makruh, mungkin dikarenakan hukumnya haram. Karena yang dua inilah yang bisa ditolak. Apalagi kalau antum artikan makruh itu dibenci. Kalau kalau ada orang yang bertamu ke antum, kemudian antum benci dengan orang ini kira-kira gimana? Ya orangnya kan di diusir, akan di akan ditolak. Tapi kalau ada orang yang datang nggak ada apa-apanya, misalnya ya biasa-biasa aja, yang mubahnya lah bisa. Ya bisa antum terima, bisa antum ya mungkin ya apa namanya nggak usah datang dulu kan begitu. Status dia itu nggak jelas. Bisa saja diterima, bisa enggak. Itu dikatakan mubah. Namun yang dikatakan makruh itu jelas ditolak. harap apalagi. Jadi ditolak ini memiliki dua tingkatan hukum. Ditolak ini memiliki dua tingkatan hukum yaitu kalau nggak haram berarti makruh. Nggak mungkin kalau dia wajib dan nggak mungkin juga kalau sunnah. Masa ibadah yang wajib barang siapa yang salat zuhur yang wajib maka dia tertolak bid'ah kan nggak mungkin. Ataupun barang ya, sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Maka tinggallah menjadi dua. Fakta bahwa nazar inkisam bid'ah kismain. Oleh karena itu dari sini Mungkinlah untuk dibagi bid'ah itu menjadi dua hukum, bid'ah yang muharramah yang haram dan bid'ah yang makruh. Wadalika anna hada akhirat tentang tajin fil manhiyat karena makruh dan haram ini masuk dalam jenis sesuatu yang dilarang. Karena di, suatu perkara jika dilarang oleh syariat itu hanya dua hukumnya. Bisa perkara tersebut haram atau bisa jadi perkara tersebut makruh. Ya, seperti larangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam uh, buang air besar di jalan umum dengan kalimat uh, Allah melaknat orang yang buang air besar di tengah jalan umum. Kata laknat di sini berarti dia ter terlarang. Kalau sudah laknat terlarang berarti tidak mungkin artinya wajib. Bisa untuk wajib. Wajib Rasulullah menyatakan Allah melaknat orang yang buang air besar di tengah jalan umum. Itu artinya wajib buang air besar di tengah jalan umum. Tak mungkin. Atau disunnahkan buang air besar di tengah jalan umum. Tak mungkin, ya kan? Namanya benar. Atau atau di apa namanya? Atau di, di mubah boleh. Rasulullah mengatakan laknat, kemudian kita katakan mubah. Bisa nggak? Enggak. Tapi kalau dikatakan mungkin ini makruh, bisa apa enggak? Bisa jadi, namanya juga larangan. Tapi karena bentuknya laknat, maka lebih condong pada haram. Nah, begitu. Makanya karena bid'ah ini suatu perkara yang terlarang, yang terlarang itu dua saja hukumnya. Kalau nggak haram berarti dia makruh. Nggak akan mungkin mubah. Kalau mubah nggak akan mungkin dilarang. Apalagi wajib dan sunnah. Padahal anna ada salatun eh, wahiyya tak dilu la ta'du al-qirahata aw tahrima fal bid'ah kadzalik. Demikian. Wa wajhul tsani anna al-bid'ah idza tu'ammila uquluha wujidat rutabuha mutafawwidah. Kemudian bid'ah apabila diperhatikan maka akan didapati beberapa tingkatan-tingkatan. Wa minha ma huwa kufrun sarah kabid'atul jahilati allati nabbaha 'alaiha Qur'an. Di antaranya itu bid'ah yang yang jelas kekafirannya, bid'ah yang membawa seorang pada kekafiran. Sebagaimana e, bid'ah yang dilakukan oleh orang jahiliyah yang dijelaskan dalam Al-Qur'an. Ya banyak sekali ya. Seperti bid'ah orang jahiliyah dulu apa? Menyembah berhala. Menyembah berhala kira-kira bid'ah apa enggak? Hah? Atau sebagaimana yang dikatakan oleh orang Nasrani, innallaha salisu salasa. Sungguhnya Allah itu tiga tapi satu. Satu tapi tiga, Trinitas. Di dalam agama Nasrani, ini dikatakan bid'ah. Dan bagi yang mengakuinya, orang ini telah kukur keluar dari agama Nasrani. Jadi sebenarnya orang Nasrani sendiri sebenarnya sudah keluar dari agama Nasrani itu sendiri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam soal Maidah di akhir dikatakan, "Ya Isa, ai anta qulta lin wa ummi Bilahan, ya Isa apakah ku, kamu yang menyuruh orang-orang agar mengambil kamu dan ibumu menjadi Tuhan? Ya. Ini yang dilakukan oleh orang orang bid'ah yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Maka ini kan bid'ah di kalangan orang Nasrani yang masalah akidah sebenarnya sama saja untuk kaum muslimin dan orang-orang Nasrani. Nah, jadi sebenarnya orang Nasrani sekarang itu mereka itu sudah kufur dari agama Nasrani. Jadi jadi apa agamanya? Kalau mereka kita katakan sudah keluar dari agama Nasrani, lantas apa agamanya? Hah? Musyrik. Gak adalah ahli kitab jadinya. Kamu kafir dari agama Nasrani begitu. ya mereka juga masih tetap dikatakan agama Nasrani. Karena agama Nasrani sendiri sudah dikatakan orang kafir begitu. Bukan berarti kalau mereka mengakui ada Allah itu hanya satu, kemudian dia tetap di dalam agama Nasrani, karena dikatakan dia muahid kan begitu. Enggak juga, tetap saja dia kafir. Kenapa? Karena dia belum masuk pada agama Islam. Di di kalangan kaum muslimin juga ada. Ya. Ada bid'ah yang mukafirah seperti apa? Ya seperti eh, penyembahan-penyembahan terhadap kuburan-kuburan, ya, ataupun pengagungan terhadap kuburan. Ini juga ini bisa jatuh pada ke kafiran, dari Wakadhalika al munafikin haitsu ittakhadhu dina dari'atan li hifdzin nafs awal mal. Demikian juga bid'ah orang munafik karena telah menjadikan agama sebagai tameng untuk membela diri, untuk menjaga diri dan dan harta mereka. Orang munafik, artinya mereka pura-pura masuk Islam. Jadi dengan pura-pura masuk Islam, jadikanlah agama Islam yang pura-pura ini untuk melindungi diri mereka dan harta mereka. Kalau tidak mereka akan di, dibunuh ataupun akan hartanya jadi dihalalkan. Makanya mereka pura-pura masuk Islam. Ini dikatakan bid'ah. Ya, ini dikatakan bid'ah. Jelas kufur. Nah, demikian para ikhwatiddin, azallahu iyyakum. Wa minha ma huwa al ma'asi allati laysat bi kufrin. Di antaranya juga bid'ah ini ada yang maksiat yang bukan kufur au yukhtalafu ataupun ada perselisihan hal ya kufrun amla apakah dia kufur ataupun tidak seperti bid'ahnya orang khawarij banyak ulama mengatakan orang khawarij ini kufur ya Allah mengatakan orang khawarij ini merupakan anjing-anjingnya neraka. Di mana saja kamu berada, maka bunuhlah dia. Makanya sebagian ulama mengatakan khawar ini orang orang kafir. Sebagian lagi nggak ada. Sebagian lagi mengatakan tidak. Karena apa? Karena Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan sungguhnya saudara-saudaraku, nah begitu ya, seterusnya. Atau ada yang menyebutkan ummati. Rasul menyebutkan sebagai umatku. Makanya terjadi perbedaan nanti kalangan para ulama apakah orang khawarij itu kafir ataukah tidak. Dan khawarij ini merupakan satu per, satu akidah ya, pemahaman yang bid'ah. Seperti Qadariyah, Murji'ah dan yang sejenisnya. Firqah-firqah dolal dolah yang sejenisnya. Wa minha ma huwa ma'siyah wa yutafaqu 'alaiha laysa bikufrin Di antaranya maksiat, perbuatan maksiat dan e, sepakat bahwasanya itu tidak kafir seperti kabidah tabatul, seperti bid'ahnya orang yang nggak mau menikah. Orang yang nggak mau menikah bukan belum mau ya kalau belum mau nggak termasuk. Nggak mau menikah ini maksudnya seperti orang-orang pendeta ya, para pendeta mereka tidak mau menikah. Mengapa mereka dikatakan bid'ah? Melakukan perbuatan bid'ah karena apa? Karena menjadikan hal itu sebagai cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia apa namanya? tidak menikah bukan karena untuk mendekatkan diri, mungkin dikarenakan sibuk sibuknya, ya. sibuk sibuknya misalnya dalam menghafal hadis terusnya akhirnya nggak menikah, belum menikah. Nggak sempat menikah meninggal seperti Ibnu Taimiyah dan Imam Bukhari. Ya, Nah, maka dikatakan tidak dikatakan oh ini Ibnu Taimiyah dengan Bukhari Imam Bukhari mubtadi ini. Kenapa? Enggak menikah. Ada juga di antara anak lajang berdalilkan dengan ini. Kan bedanya kalau Ibnu Taimiyah <clears throat> ketika dia lajang ratusan buku yang dia yang dia keluarkan kalau ini jangan jangankan ratusan buku taklim aja nggak pernah kan begitu tidak nah, bisa beda tidak bisa disamakan kan begitu nah, jadi yang dimaksud tabatul yang bid'ah ini yaitu ketika seorang tidak menikah dengan maksud untuk mendekatkan diri pada Allah supaya ketika dia beribadah nggak ada nggak ada anak yang ganggu, nggak ada istri yang ganggu. Jadi dia sendiri <clears throat> bisa dia beribadah di puncak gunung mana kan gitu? Ya ibadah ibadah sunnah, ibadah ibadah sunnah bukan nggak sunnah begitu. Tapi dia lakukan itu dengan dasar tidak menikah untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Ini jatuh pada bid'ah. Bukan amalan <clears throat> sholatnya dan seterusnya, tapi tidak menikahnya. Makanya ketika tiga orang datang kepada Rasulullah, yang satu mengatakan, demi Allah aku tidak akan mau menikah. Maksudnya tidak mau menikah bukan karena dia nggak sanggup, tapi karena ingin mendekatkan diri kepada Allah. Makanya Rasulullah marah. Aku itu lebih takut kepada Allah dan lebih takwa kepada Allah dibandingkan kalian, tapi aku juga menikah begitu. Jadi kalau yang belum belum menikah itu tidak termasuk bid'ah. Jadi antum jangan salah memahami nanti tengoknya yang lajang-lajang aneh, tadi ini nggak belum nikah. Begitu. Ya, itu karena belum mampu saja. Belum mampu atau belum punya nyali itu saja, bukan berarti nggak mau. Nanti kalau udah sampai saatnya insya Allah menikah. Apa maksudnya? Nah, insya Allah. Nah, supaya dia bangun. kan mereka pilih azza Allah wa iyyakum. Ya. Jadi sekali lagi bid'ah tabatul ini jika dilakukan dengan dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah. <clears throat> Wasiyamu qa'iman fi syams atau seperti puasa dengan berdiri di bawah terik ke matahari. Ada seorang yang pernah bernazar pada zaman Rasulullah, sahabat, dia bernazar yaitu untuk berpuasa dan berdiri di bawah terikan matahari. Ini dikatakan bid'ah. Makanya Rasulullah sudah kamu puasa dan berteduh. Al kisah because dikot syahwat al jima ataupun mengkebiri supaya dia tidak memiliki syahwat untuk melakukan hubungan suami istri. Nah, begitu. Jadi apa namanya buah testisnya dikeluarkan. Jadi dengan demikian kan tidak ada selera dengan wanita. Ya. Kalau sudah tidak ada selera dengan wanita berarti ya dia terfokus hanya untuk beribadah dan seterusnya. Kan begitu? Dengan demikian ini dikatakan masuk pada bid'ah. Jadi bid'ah itu para ikhwatiddin wa iyyakum ada tiga tingkatan. Bid'ah yang sepakat para ulama bahwasanya itu merupakan kekufuran. Bid'ah yang masih diperselisihkan kufur ataukah tidak. Bid'ah yang sudah disepakati bahwasanya itu bukan suatu kekufuran tapi dalam bentuk kemaksiatan. Istilahnya dia berdosa. Kalau di, kalaupun dilakukan dia berdosa tidak jatuh kepada perbuatan kufur. Saya kira itu saja untuk pada malam hari ini. Aku lupa lihat astagfirullah li wa Salam muslimin Inna wal Tadi Sriawan.